بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sebelum saya mulai pengajian kita malam ini dengan memakai diktat yang ke-8 maka judul dari diktat ini adalah cuplian daripada akhlak dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka di antara lain dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau mendengar ada seorang sakit disambangi, didoakan, kalau mendengar orang wafat ditaziai dan diantarkan jenazahnya itu salah satu di antara sekian banyak akhlak Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dan sunnatnya. Berhubung salah seorang tetangga masjid kita, yaitu Ibu Maryam, dalam keadaan sakit, maka pantas sekalilah kalau kita bersama-sama mendoakan agar supaya penyakit beliau cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Muslimin. <clears throat> Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala Beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda barang siap mangka kana indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham min من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه حديث ini menggambarkan bagi kita alangkah indahnya itu keadilan. Alangkah pantasnya manusia ini memakai cara jujur terhadap sesamanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan barang siapa merasa menganiaya saudaranya muslim macam-macam aniaya bisa dilakukan oleh seorang muslim terhadap saudaranya apakah itu berupa umpetan atau riba atau duitnya kita ambil tidak dengan halalnya dan ribanya atau kita utang belum bisa membayarnya <clears throat> atau kita pukul dia atau kita qazaf dia dan banyak lagi hal-hal semacam ini kalau kita merasa berbuat begitu terhadap sesama muslim Rasul sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan falyatahallalhu minha hendaknya ia minta halalnya kalau utang misalnya atau barang yang sudah dimakan dia minta dihalalkan saya tadi berbuat begini saya minta dihalalkan atau masalah duit atau masalah nama baik kalau masalah sangkaan yang buruk, termasuk juga kazaf, menuduh seorang berbuat serong, istri seorang dituduh berbuat serong, padahal tidak ada bukti, cuma berita-berita manusia yang suka sik berisik. Maka hendaknya dia ya tahallal minta halalnya di dunia. Sebelum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti dia akan ditemukan oleh Allah bersama manusia itu di suatu tempat yang duit dinar dan peser tidak berlaku. Dan di situ nanti yang berlaku apa? Tukar menukar amal. Tukar menukar amal kadangkala menjadikan orang itu bangkrut dalam bahasa Belanda payi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga Rasulullah SAW bersabda Atadruna manil muflis Tahukah kamu siapa gerangan orang yang dikatakan bangkrut? Sahabat mengatakan ya Rasulullah sebenarnya menurut istilah kita Orang yang bangkrut itu orang yang utangnya lebih banyak daripada jumlah barang yang dia miliki sehingga kalau dia mesti bayar semua hutangnya dia masih tekor, kurang. Itu namanya bangkrut. Rasulullah SAW mengatakan bukan itu. Bangkrut adalah seorang yang datang di hari kiamat membawa gembolan, karungan sholat, karungan jakat, karungan pahala puasa. yakni bawa amal yang besar kelihatannya. Tetapi yakti wakat syatama hadza وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا itu orang yang datang hari kiamat dengan amal yang banyak namun dia juga pernah memaki orang dia juga pernah ribah pada orang gunem orang dia juga datang pernah mukul orang pernah mengambil duitnya orang, pernah membunuh orang. Orang ini nanti di hari kiamat ditemukan dengan yang bersangkutan. Lalu mengatakan saya dimaki ya Allah. Saya minta hasanatnya. Hasanat tadi dikasihkan. Ini dipurkan. Yang dipukul dikasih hasanatnya. Dikasih, dikasih, dikasih. Sampai hasanat yang banyak itu habis. Kemudian kalau sudah habis apa habis masalahnya? Belum. Karena dia sudah tidak ada hasanat, Sayiatnya orang-orang tadi itu, dosanya orang-orang itu dipikulkan, dimasukkan keranjangnya tadi. Ini kata Rasulullah SAW yang dikatakan bangkrut. Siapa saudara-saudara di antara kita yang kepingin maju di hari kiamat dengan keadaan bangkrut begitu? Saya kira tidak seorang pun yang berakal bisa membayangkan dia akan masuk ke gelanggang mahsyar yang di dalamnya Allah berfirman yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi dia bilang di hari di mana orang lari melihat anaknya melihat saudaranya melihat ibunya lari takut masing-masing nafsi nafsi hari yang sukar untuk dibayangkan oleh manusia hidup di dunia ini apalagi orang yang ghafil atau digambarkan oleh Allah dalam ayat yang lain yauma ya'addu zalimu ala yadayh di hari di mana manusia yang berani menganiaya menggigit jarinya sebetulnya kalau kita perhatikan apa sih sebenarnya dunia ini dunia ini kalau kita kumpulkan dari yang haram kita mati mesti dilorot sama sekali kita tinggalkan pasti kita dilorot orang ahli-ahli waris sudah menunggu kalau kita umpamanya kaya raya tetapi kalau begitu saja dan ABC mendingan harta kita dilorot kita masuk kubur persoalan harta yang dilorot orang itu harus kita pikul tanggung jawabnya coba bayangkan jadi harta sudah dilorot dikasihkan orang dibagi kepada ahli waris persoalannya dari halal haramnya itu kita mesti menghadap Allah Ta'ala berhitungan mesti memperhitungkan itu. Kita diperhitungkan tentang itu. Padahal kita sudah tidak menikmati harta itu. Maka kata Imam Ghazali, keblinger benarlah manusia yang sampai mau berbuat dosa, mengambil hartanya orang, menyirik hartanya orang, padahal dia tahu hari kiamat dia akan dipertanggungjawabkan dan apabila dia sudah nazak, harta itu tidak akan dibawa oleh dia. Keblinger apa tidak? Ini masalah. Karena itu marilah kita selesaikan di dunia. Kalau ada orang umpamanya berasa dia berbuat tidak baik kepada sesamanya, minta saja maaf. Terlebih dahulu saya akan praktekkan ini. Kalau saya ada kesalahan apa-apa kepada saudara-saudara atau dari keluarga saya, saya mohon maaf. Betul-betul dari hati saya. Jadi maafkanlah saya. Sebelum saya nanti saudara-saudara akan perhitungkan Masa saudara tidak kesian pada seorang seperti saya begini? Inilah masalahnya. Dan orang lain pun harus begitu, tetangga dengan tetangga. Ini paling banyak masalah tetangga dengan tetangganya. Itu mestinya kalau bisa saban hari, mesti saling ketemu di masjid sambil minta maaf memaafkan. Barangkali kemarin saya ada kesalahan kepada tetangga saya. Saya harus minta maaf. Mungkin saya tidak berasa salah itu. Tidak semua orang duduk mengijir-ijir kesalahannya. Tidak semua orang ada tempo dan waktu dan otak yang bening-bening bisa memperhitungkan kelakuan dan akhlaknya. Mungkin dia lupa bahwa dia telah berbuat salah. Tetangganya merasa ngenes. Tahu-tahu hari kiamat hasanatnya diambil untuk tetangga. Masyarakat muslimin. Hadis ini salah satu dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Ini cuplian dari akhlak yang ditanamkan oleh Nabi kepada sesama umatnya di waktu-waktu seperti begini lebih harus kita intensifkan. So kalau ini kita lakukan berarti masyarakat Bangil, masyarakat umat Islam di Bangil ini rukun. Kalau orang sudah tidak merasa ada apa-apa terhadap sesamanya, tadinya saya marah, sekarang dia sudah minta maaf. Mau saya buat apa? Pasti saya akan minta maaf, akan memaafkan. Jadi orang yang kalau salah jangan angkuh untuk minta maaf dan yang dimintai maaf jangan kikir, jangan bakhil untuk memberikan dia maaf. Kalau dia memberi maaf berarti Allah akan menggantikan juga. Ada satu orang ditanya orang, "Saya, kamu punya utang-utangmu di tangan orang ada berapa?" Dia bilang, "Banyak." "Kenapa kamu tidak tuntut?" "Buat apa saya tuntut?" Saya halalkan itu semua. Saya pasti Allah akan mengganti saya di hari kiamat. Dan apa artinya 100-200 ribu di dunia? Di akhirat saya akan dapat nilainya lain. Saya lebih untung, biar diambil. Ini manusia-manusia yang soleh. Begitulah akhlaknya. Begitulah kelakuannya. Ma'asyiral muslimin, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Unzuru ila man huwa asfala minkum la tanzuru ila man fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Ini masalah kita hidup ini tidak suatu keadaan yang dialami oleh seorang melainkan orang lain ada yang mengalami lebih rendah daripada dia atau lebih tinggi daripada dia. Kalau di dalam soal dunia, kata Rasulullah SAW, masalah-masalah ya. hendaknya kita melihat orang yang di bawah kita. Apa sebab ya Rasulullah? Sebab supaya kamu tidak mengentengkan, meringankan nikmat Allah kepadamu. Kalau saya lihat orang punya mercy, saya melihat orang yang pada punya mercy, pada punya gedong, pada tekelnya itu tekel kaca, di bawahnya itu kaca ada akuarium. Kalau saya melihat orang-orang seperti itu, saya tidak akan senang hidup di rumah saya yang kecil itu. Saya akan mengatakan, tidak ada artinya ini. Padahal, kalau saya melihat orang di bawah saya yang hidup di tengah-tengah, di bawah jembatan, di ketengah kota Surabaya, dalam keadaan susah payah, dalam keadaan ketimpa hujan kalau hujan, ketimpa angin kalau angin, saya akan bersyukur dengan bubuk itu. Itu maksud Rasulullah SAW. Dan apa sih sebenarnya dunia ini? Dunia ini kata Malik ibnu Dinar, suapan nasi yang kamu telan, rumah yang bisa meng, meng ayo, ayomi kamu daripada panas atau hujan, istri yang salihah, itu cukup sudah. Kesehatan badan, ini empat lima macam ini sudah dunia semuanya itu di situ. Satu orang hidup di tempat-tempat seperti yang saya sebut pertama tadi. Tapi badannya sakit. Apa artinya itu? Jadi kalau kita kekurangan rezeki atau kurang dapat untung hari ini, lalu kita melihat kita punya badan alhamdulillah seger. Makan sesuap nasi dengan kecap dan tempe merasa nikmat. Karena apa? Karena sehat. Tetapi kebuli dan lain-lainnya kalau sakit orang tidak suka, tidak makan. Ini mesti kita syukur. Jadi selalu kita mesti melihat orang yang di bawah kita. Kalau kita melihat sudah sehat, kita lihat orang-orang yang masih dalam keadaan sakit, kita doakan. Kalau kita mendapat rezeki seapa yang diberi oleh Allah, terimalah. Jadi itu penerimaan rezeki adalah baik. Sifat nerimo apa yang diberi oleh Allah itu adalah baik. Dan sebaliknya Betapapun orang mengumpulkan dunia, kalau dia tidak mempunyai sifat menerima, masih melihat atasannya, dan pasti akan ada. Orang yang sekarang berhasil satu bulan hasilnya 100 juta. Ada orang yang berhasil 150 juta hasilnya. Bagaimana dia punya ini? Apa dia sudah merasa puas? Dia masih kepingin 150 juta. Sudah tercapai 150 juta, ada orang yang hasilnya 1000 juta satu bulan. Lalu bagaimana? Akhirnya dia itu tidak merasa puas dan tidak bisa bersyukur kepada nikmatnya Allah. Tapi orang yang hasilnya 10 ribu, tetapi dia merasakan itu. Dia bilang, Alhamdulillah saya ini hari dapat sekian. Orang yang tidak dapat apa-apa hari ini juga banyak. Orang yang hari ini bukan saja tidak dapat apa-apa, tetapi minta utang kepada orang karena dia sudah tidak punya. Juga banyak. Terus, turunkan ini, turunkan sampai nanti kita merasa Allah malakal hamdu syukra. Terima kasih ya Allah. Berasa. Tetapi kalau kita lihat di atas, sudah terang kita akan tidak merasakan nikmat Allah Ini semuanya menurut Imam Ghazali kecuali kalau melihat orang kelakuannya baik, ilmunya banyak, akhlaknya indah, itu harus kita melihat yang lebih tinggi daripada kita. Jangan kita merasa puas. Kalau kita sudah jujur, kita syukur kepada Allah. Tapi kita melihat orang-orang yang lebih jujur daripada kita. Kita kepingin menjadi seperti dia. Jadi kalau tentang akhlakul hasanah dan lain-lainnya, itu harus kita lihat atas kita. Kita sudah cukup sembahyang 17 rakaat sunnah muakkadah. Kita dengar orang-orang yang sembahyang ada yang 100 rakaat satu hari. Apa kita tidak kepingin mendengar itu berita? Apa kita tidak kepingin sholat satu hari sunnahnya 100 rakaat? Kalau kita, apalagi kita kuat. Dan kerja juga cukup kita lakukan sudah yang cari nafkah sudah cukup waktu yang kita beri buang untuk itu. Kenapa kita tidak kepingin sholat 100 rakaat? Melihat yang atas kita, yang atas daripada kita tadi. Mereka bisa sholat 100 rakaat. Itu kita diharuskan melihat atasan kita. Tapi dalam nikmat dan rezeki-rezeki yang madi, yang bendawi, itu mesti kita lihat di bawah kita. Supaya kita merasa ini sudah alhamdulillah, sudah bisa syukur. Yang ketiga, An Sa'id ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam min sa'adatil mar'i istikhar min sa'adat ibni adam istikharatullah wa min syaqawatihi tarkuhu istikharatullah subhanahu wa ta'ala ini Sa'id Sa'ad ibn Abi Waqqas meriwayatkan bahwa kata beliau sabda Rasulullah SAW Beliau berkata dari tanda-tandanya orang ini bahagia adalah sering-sering melakukan istikharah. Dan tanda orang-orang ini tidak bahagia dan orang-orang cilaka ada orang adalah orang yang tidak pernah istikharah. Istikharah itu apa artinya? Istikharah itu kalau kita akan berbuat sesuatu. Kita terus ambil air sembayang, eh, ambil air wudhu, lalu kita menghadap kiblat, sholat Sunnah namanya sunnat al-istikharah dua rakaat. Maksudnya itu izin pamit, pamitan dengan Allah. Sambil memasrahkan, Ya Allah, saya hambamu ada mempunyai niat demikian. Kalau niatan hambamu akan menindakkan ini baik, akibatnya baik segala sangkut pautnya di dunia sampai ke akhirat, maka takdirkanlah perbuatan terjadi. Kalau sebaliknya ya Allah, Akibatnya tidak baik. Ada risiko-risiko yang akan mencelakakan hambamu di dunia sampai ke akhirat. Janganlah kau takdirkan perbuatan tadi. Ini namanya istikharah. Kira-kira kesimpulan doa salatul istikharah itu demikian. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik. Fa innaka taqdiru wa la engkau berkuasa, hamba tidak berkuasa wa anta ta'lam wala a'lam engkau mengetahui hambamu tidak mengetahui ila akhiril hadis ini doa sekarang orang ini sekarang banyak orang yang lupa kalau sudah mau mempunyai apa-apa dia main pena dan dia kalkulasi top dia kalkulasi hilir mudik kanan kiri akhirnya sesudah kalkulasi daya kemampuan manusiawinya terbatas karena dia tidak minta apa-apa daripada Allah untuk nyembadanilah lah paling sedikit. Kalau itu perbuatan. Termasuk perbuatan yang soleh. Ada baiknya, ada akibatnya yang menyenangkan dia di dunia sampai di akhirat. Karena tidak adanya itu maka perbuatan atau pekerjaannya tadi itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Jadi amal yang sekular Umumnya sekarang kita ini enggan. Kalau sudah mau berbuat apa-apa, terus pergi mengerjakan saja. Bukan soal-soal besar seperti mau kawin atau mengawinkan anak atau apa. Itu besar itu. Mau kecuali yang diperintah oleh Allah ya. Kalau sudah jatuh kewajiban haji itu tidak perlu istikharah ya. Cuma sholat untuk waktunya kita mau berangkat itu istikharah akan jalan minta petunjuk minta itu saja. Tapi kalau istikharah itu perbuatan-perbuatan sehari-hari yang kita akan lakukan. Malah Al-Habib Tahir bin Hussein bin Tahir dalam kitabnya Al-Maslakul Qarib mengatakan tiap hari, tiap matahari terbit, kita harus istighfar. Kita borongkan saja sama sekali. Ya Allah, waktunya waktu duha. Jadi jam-jam tujuh begitu, kita sholat rakaatain dengan niat. Ya Allah, segala persoalan yang akan saya kerjakan ini hari. Apa saja, kalau itu ada baiknya takdirkan, kalau tidak jangan ditakdirkan. Jadi artinya kita sudah nitip-nitipkan apa yang kita akan tindakkan ini kepada Allah. Untuk nanti Allah yang membereskannya. Allah yang akan menakdirkan kebaikan-kebaikan di balik segala perbuatan itu tadi. Ini untung. Yang untung ini siapa? Ya hamba ini. Sebab hamba dalam keadaan yang serba terbatas, kekuatannya terbatas, pikirannya terbatas, kecerdasannya terbatas, kemampuan badaniyahnya terbatas. Kalau ada hubungan istikharah tiap hari, maka itu sebenarnya akan menguntungkan kita, menguatkan, menambah daya fikir dan daya kekuatan pikiran kita. Dan dalam ini saya kira banyak ada kekeliruan kalau orang mau berbuat sesuatu lalu istikharah tunggu ngimpi itu saya kira tidak perlu kita tunggu mimpi. Istikharah itu artinya sudah nyuwun pamit dan nyuwun petunjuk. Kalau sudah kita mintakan itu, sudah sampai laksanakan sudah. Kalau sampai terlaksana berarti Allah sudah meridhai itu. Kalau tidak ya tidak. Jadi umpamanya saya ada keinginan pergi ke Jakarta. Istikharah tadi pagi. Tiba-tiba karcis tidak dapat. Katanya tidak ada, ini hari sudah tidak ada. Ya saya urung, ini artinya istikharah tadi ada manfaatnya. Sudah buat saya itu ada baiknya. Kita harus percaya itu. Sebab yang menggerakkan seluruh isi dunia ini adalah Allah. Ya mungkin ada orang habis istikharah lalu dia mimpi. Mungkin dia orang soleh dan orang begitu bisa saja. Tetapi tidak mesti kita tunggu sampai mimpi. Nanti ada petunjuk begini, petunjuk begitu itu saya kira luar daripada yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang diperintah itu kamu harus lakukan istikharah. Habis istikharah boleh kamu tindakan. <clears throat> Ma'asyiral muslimin An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu marfu'an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi: "Idza afsaha فعلموهم لا إله إلا الله وإذا أصغر فمروهم بالصلاة Ini Rasulullah SAW mengajar kita untuk melakukan sesuatu yang dilihat oleh beliau maha penting yaitu kalau anak-anakmu sudah mulai bisa bicara sudah bisa bertutur kata ya kira-kira setahun setengah atau begitulah yang sudah mulai dia bisa bicara dua tahun maka pertama-tama kalimah yang harus kita ajarkan pada anak ini adalah kalimat tauhid la ilaha illallah apa sebab sebab kalimat tauhid ini mempunyai efek psikologis jadi kalau lidahnya anak yang baru bisa bicara itu digerakkan dengan la ilaha illallah dengan pengertian bahwa la ilaha illallah afdalu zikri sudah topnya zikir la ilaha illallah dengan pengertian itu kalau kita ajar anak kita sampai anak kita itu bisa mengucapkan la ilaha illallah maka nanti itu anak kalau besar anak itu kalau nanti bisa bertutur kata selanjutnya kalau sudah bisa berpikir selanjutnya, maka konsekuensi daripada kalimat pertama yang dibicarakan oleh anak ini mempunyai efek, mempunyai pengaruh maupun langsung maupun tidak langsung. Itu sebabnya juga ada hadis yang sunnah kalau anak bayi baru lahir diadani kuping kanannya dan iqamat kuping kirinya. Itu juga ada pengaruh-pengaruhnya sebab pertama suara yang menatap kupingnya itu anak adalah zikrullah atau dengan kata lain kesimpulan ajaran Islam itu membesarkan Allah tiada Tuhan malingkan Allah bahwa Muhammad Rasulnya mari kita berdoa dan salat mari kita menang dan jaya itu semuanya nanti akan mempunyai semacam frekuensi di dalam otaknya itu anak dan seterusnya dia nanti mempunyai suatu masalah yang bersangkutan dengan Islam sampai itu anak mati juga mengajar dia la ilaha illallah waktu pertama kali dia sudah bisa bi bicara kemudian beliau menyambung wa idza asghar asghar as-sabi Asfara itu artinya kalau giginya mulai pupa, kalau orang kata orang Jawa, itu sudah harus kamu suruh dia sholat. Jauh. Arti bedanya famuruhum bisalah dengan fa'allimuhum salah. Jadi anak giginya pupa itu enam tahunan. Jadi enam tahunan itu sudah harus kita suruh dia sholat. Enam atau tujuh tahun. Betul? Tujuh tahun sudah kita suruh dia sholat, artinya dua, tiga, empat, lima, enam tahun itu anak sudah kita mulai ajar dia sholat. Jadi sekedar mengajar eh, sholat. Tetapi tujuh tahun kalau sudah pupak giginya, athor, maka dia harus sudah kita suruh sholat. Jadi anak tiga tahun belum disuruh sholat diajar sholat dilatih dilatih kata-katanya dilatih segala-galanya sampai tujuh nanti pupa sudah kita bisa perintah dia ayo sholat ini ajaran Rasulullah SAW dan anak yang bisa muadzib apa muadzib itu yakni rajin melaksanakan sholat sejak umur-umur yang kecil seperti itu itu anak tidak bisa sesat. Itu anak tetap stabil. Itu anak tidak parah, umpamanya kena goda setan gitu tidak parah. Tidak sampai hancur. Sebab dia sudah imun. Enggak orang itu sudah ada vaksinasi. Kalau ada wabah cacar. Ada orang yang cacar, ada orang yang tidak pernah cacar. Yang tidak pernah cacar itu kalau kena parah. Tapi yang ada cacar kena tetapi tidak parah. Ini misalnya kalau ada cacar rohani cacar itu ada jasmani ada jiwani kalau ada cacar jiwani seperti sekarang ini wabah kolera jiwani dan cacar jiwa hari-hari ini ini sekarang musim wabah kolera roh dan kolera eh, dan cacar roh ini ada orang yang ada perbedaan. Ini dari kecil disuruh sholat. Ini kecil sobat masjid. Jadi rohnya itu ada daya tahan. Lebih daripada yang tidak tadi. Itu sudah boleh dikatakan kaidah. Apa kaidah itu? Sudah boleh dipakai sebagai patokan. Jangan ragu lagi. Kalau anak saudara, saudara ajar dia la ilaha illallah. Mulai dia bisa ngomong Jangan ragu lagi bahwa ini anak akan ada imunitas. Dan kalau dia tujuh tahun sudah mulai sholat sampai umur 24 tahun tidak sampai nyepak nyandung dia waktu puber. Puber itu artinya waktu mau balel. Itu biasanya anak kunjing. Anak yang dididik atas dasar sekularisasi waktu puber waktu dia mau balel itu umur yang mulai dia mencapai 12 sampai 18 itu biasanya banyak yang slip. Slip itu bisa motornya berhenti, bisa juga nubruk. Bisa guling. Bisa ancur sama sekali. Dan bisa ceket kepada salah satu pohon asam, oleh ayat billah. Ancur sudah, tidak bisa diurus lagi. Itu kalau kita lihat sejarah kedua anak ini nanti kita lihat akan ada perbedaan waktu didiknya, waktu kecilnya. Landasan idealnya sampai di mana? Pasti kita akan ketemukan perbedaan-perbedaan yang nyolok. Tetapi anak yang mulai umur seperti tadi ini ya kita lakukan apa perintah Rasulullah SAW terhadap anak kita ini maupun kepada cucu kita maupun kepada cicit kita maka kita nanti akan lihat bagaimana hasilnya. Dia tidak sampai ada masa puber yang merusak sama sekali. Bahkan banyak yang sudah dicoba sampai umur 18 itu anak stabil saja jalan. Tidak sampai menyentuh maksiat. Dan kalau sudah sampai 21 dia tidak pernah menyentuh maksiat maka sampai mati anak ini sudah tidak bisa menyentuh maksiat sudah kebal Makanya kembali lagi saya akan bicarakan masalah anak dan masalah pendidikan dan pengajaran. Jangan kesusu. Kalau kita punya anak, saudara-saudara, kita punya anak-anak, kita jangan kesusu. Jangan kita kejarkan satu titel sarjana saja. Kejarkan dulu apa-apa yang diperintah oleh Allah. Kejarkan apa-apa yang menjadi tugas hidupnya di dunia. Nanti kalau kita tidak keburu nafsu, tidak anu, itu anak nanti akan stabil Stabilitasnya ini menyebabkan dia kalau dimasukkan sekolah umum bisa jalan dan tidak sampai kesentuh apa-apa. Dimasukkan sekolah khusus demikian juga. Seperti satu bangunan yang fondasinya terlalu dalam. Itu nanti kalau saudara taruh atasnya 30 tingkat itu tidak apa-apa. Tapi kalau 30 tingkat tanpa fondasi yang kuat, itu nanti 30 tingkat itu tenggelam, ambles masuk-masuk atau rubuh tidak tahan kena angin kencang ini perumpamaan yang saya kira sudah bisa dipastikan persis dengan takdir Allah kalau kena angin kencang itu fondasi tidak kuat rubuh sebaliknya anak-anak yang fondasinya kuat fondasi itu apa? jiwa itu roh rohnya dikuatkan imannya dikuatkan Nah, itu semuanya dilatih daripada suara la ilaha illallah harus keluar dari mulutnya oleh dia sendiri dan terus dia dengar dia pelan-pelan nanti kita beri maknanya tiada Tuhan melainkan Allah tiada Tuhan melainkan Allah itu terus diajarkan Fa insya Allah ini anak stabil efek psikologisnya akan tetap dirasakan olehnya dan disaksikan oleh kedua orang tuanya sendiri insya Allah sebab tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu yang masih kita ragukan apakah ini betul atau tidak apakah dicoba atau tidak sudah tidak usah pakai coba-cobaan kalau Rasulullah SAW sudah memerintahkan kita pegangi itu perintah tanpa reserve perintah orang lain bisa kita anggap ada reserve tapi kalau perintah Rasulullah SAW kita boleh pegangan sambil merem sambil pejam mata tidak usah repot-repot inilah hasil atau isi diktat pada malam ini mudah-mudahan kita semua sanggup bersama-sama mengamalkan apa yang kita ketahui pada malam ini akhirnya seperti mana biasa Yang saya maksudkan dengan khidir hidup atau tidak hidup itu yang saya maksudkan dalil-dalilnya atau nasnya bahwa beliau hidup sampai sekarang atau tidak hidup sampai sekarang. Itu dalil hidup sampai sekarang itu sampai sekarang belum saya temukan, saya sendiri. Syukur kalau saudara-saudara bisa membawakan dalil bahwa Nabi Allah Khidir itu betul-betul masih hidup ini sabda Nabi atau ini kan wa amma penglihatan sebagian aulia akan khadir itu mungkin roh rohnya seorang itu bisa mengkristal rohnya orang yang sudah wafat juga bisa kristal kalau kita jadi seperti sekarang kita setingkat dengan wilayahnya khadir itu kita bisa ketemu khadir walaupun begini dalam yaqallah itu bisa jadi rohnya tadi mengkristal. Seperti juga kalau kita bawa air, satu gelas. Kita bawa tinggi, terus naik, naik, naik sampai 15 kilo di atas. 15 ribu meter. Itu air di gelas sudah tidak merupakan air, sudah merupakan es. Seperti saudara keluarkan dia dari freezernya, kulkas. Sudah berubah, sudah mengkristal itu air. Sebab sudah berada di tempat yang bukan tempatnya semula. Manusia juga yang rohnya ditingkatkan dengan akhlakul hasanah, dengan budi pekerti, dengan iman, dengan khusyuk, dengan menghilangkan kibir dan sombong dan lain-lainnya, itu rohnya meningkat, meningkat sampai pada tingkat di mana arwah yang sesamanya, setingkatnya bisa kelihatan. Walaupun dia masih di ada arda bumi ini. Kemungkinan para orang yang mengatakan saya menyaksikan Khidir itu dalam bab seperti ini. Ya walaupun juga banyak cerita-cerita yang mungkin dilebih-lebihkan. Itu bisa saja. Tetapi kemungkinan kalaupun ada maka disinilah masalahnya. Jadi inilah ringkasan tambahan dari masalah Nabi Allah Khidir. Atau Khidir yang dikenal oleh hadis sebagai temannya Nabi Musa yang mengajarkan kepada Nabi Musa ilmu kasyaf yang oleh Nabi Musa sendiri belum dimiliki. Sekian. Bahwa saya lebih senang kalau pertanyaan itu mengenai persoalan yang kita bicarakan. Ini barangkali buat kesekian kalinya saya minta diindahkan. Karena masalah-masalah mengenai khilafiyah, furu'iyah, saya sudah dari awalnya saya tidak begitu gemar untuk berbicara mengenai itu. Kalau saya dipaksa nanti saya akan katakan ini ada dua pendapat, saudara boleh pilih. Saya tidak akan kuatkan mana yang lebih saya pilih atau saya minta supaya saudara memilih saja. Misalnya masalah tawassul. Ada orang yang mengatakan tawassul, ada orang yang mengatakan tidak. Nah, sekarang saudara terserah pada saudara. Jadi bukan karena saya akan membicarakan masalah khilafiyah, tetapi saya mau menjelaskan bahwa masalahnya ada dua pendapat ulama. Dan kita semua tidak ikut mencetak itu masalah khilafiyah. Jadi tidak ikut memperbincangkan. Tidak ikut mempersoalkan. Sebab itu persoalan sudah kira-kira seribu tahun dahulu. Ada yang umurnya 800, ada yang seribu tahun. Misalnya kunut. Ada orang bilang ada kunut. Ada orang bilang tidak ada kunut. Nah sekarang saudara bagaimana? Saudara pilih saja. Yang mengatakan tidak ada kunut, ada dalilnya. Yang mengatakan ada kunut, ada dalilnya. Kita tidak usah perlu adu dalil, soal kita tidak ikut mengorek dalil itu. Kita ikut sajalah. Terang-terangan saja. Saya ikut seperti itu. Jadi saya sendiri dalam soal-soal khilafiyah ini saya pilih yang mana saya punya hati eh, mantap mengerjakan. Begitu saya. Sebab dua-dua ada dalilnya. Ada umumnya. Kalau saya disuruh mengatakan mana yang lebih kuat itu tak ini, itu nanti akan panjang masalahnya. Jadi kita pilih saja mana yang kita setujui. Jadi hendaknya e, masalah ini tidak usah dipertengkarkan lagi. Sebab zamannya bukan zaman masalah khilafiyah. Sekarang zamannya mesti zaman masalah muttafaqun alaih. Kita ini harus berbicara dan mengamalkan habis berbicara mengamalkan masalah-masalah yang sudah tidak ada dua kepala bertentangan yaitu Allah wahid bahwa Nabi Muhammad adalah penghabisannya para rasul dan nabi bahwa Ka'bah kiblat kita bahwa sholat itu adalah lima waktu namanya zuhur asar maghrib isya subuh isya empat rakaat zuhur empat rakaat sebelumnya sholat ada wudhu sebelumnya wudhu ada niat itulah itu muttafaq alaih kalau mau kawin mesti ada ijab kabul ada dua saksi muttafaq alaih kalau nyukat sukat-sukatan jangan mencuri timbangan. Muttafaqun alaih. Itu saja yang kita perlu bicarakan sekarang. Sampai kira-kira masalah yang seperti begini berjumlah 3000 masalah lebih sudah kita kuasai dan sudah kita amalkan. Baru kita bicara apa sebab imam itu mengatakan ada ini, imam itu mengatakan dagingnya anjing boleh dimakan dan makruh, lah satunya bilang itu tidak, itu haram. Nanti kita bisa tahu sendiri. Begitulah. Uh, ya, silakan. Sudah jelas hukumnya anak angkat jika sudah balik. Seperti hukumnya lelaki yang bukan mahram. Jadi ibu yang memungut itu harus pakai hijab, harus ya, berhijab daripada anak itu. Ini hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Juga sebaliknya, jika anak perempuan dipungut oleh seorang laki-laki. Kalau itu anak perempuan sudah balik, tidak mungkin menjadi anaknya betul. Ya, tetap hukum Allah berjalan. Begitulah. Jadi hendaknya yang bersangkutan dalam masalah-masalah begini ini, ya hendaknya hati-hatilah. Syirik itu batas-batasnya adalah di mana satu perbuatan atau satu anggapan atau satu anutan kepercayaan atau suatu perbuatan yang ada sifat mempersekutukan Allah itu sudah masuk batas syirik jadi kalau saya ada anggapan misalnya bahwa sesuatu itu ada daya seperti dayanya Allah ada kekuatan seperti kekuatan Allah itu syirik atau saya ikuti sesuatu tanpa reserve seperti saya harus mengikuti Allah itu juga syirik itu sebabnya orang yang mengikuti hawa nafsu dianggap oleh Allah menyembah hawa nafsunya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Eh Muhammad, bisakah engkau bayangkan orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya? Atau dengan kata yang lebih jelas, bisakah kau membayangkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apa artinya? Ya ini diikuti kalau mau marah, diloskan marahnya. Kalau syahwatnya berkobar-kobar, sudah dia tidak peduli. Istrinya orang, tetangganya sendiri, kadang-kadang sampai keluarganya sendiri, sudah lupa. Ini menjadikan orang ini menjadikan hawa nafsunya itu Tuhannya. Sebab Tuhan itulah yang diikuti tanpa reserve. Tapi sekarang sebaliknya, hawa nafsu. Ini termasuk salah satu dari pecahan syirik. Dan banyak ratusan ribu jenisnya ini. Makanya kita mesti baca bab aja ajaibul qalb di kitab ihya'nya Imam Ghazali. Nanti kita akan tahu bagaimana ini onderdil dan pretelannya syirik ini. Allah ya, mudah-mudahan kita selamat daripada itu. Nah, kalau kita mau ambil satu garis lurus, kita minta saja daripada Allah, minta mohon ampun daripada kalau saya Allah ya, kalau saya melakukan syirik yang saya tidak berasa ampunilah ya Allah sambil mengucapkan la ilaha illallah tajdidul iman saben waktu itu sebabnya habis salat maghrib kita disunnahkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali subuh 10 kali ada ulama mengatakan juga habis sholat asar. Sepuluh kali. Ini maksudnya tajdi Mem memperbarui. Atau dengan bahasa asing, refreshing. Menyegarkan iman kembali. Barangkali antara jam 7 dan jam 8 pagi itu habis sholat subuh. Ya ini tiap pagi itu jam 7 atau jam 12 atau jam satunya itu kita melakukan sesuatu yang bisa ditafsirkan jering tidak kembali kepada tauhid mutlak. Yang tidak diampuni itu adalah syirik yang kita bawa mati. Jadi segala sesuatu kalau kita berbalik, bertolak belakang dengan itu, insya Allah diampuni oleh Allah. Dengan harapan dan keyakinan bahwa hal itu akan diampuni oleh Allah. Ya. Tidak diberi nafkah oleh suaminya sama sekali atau tidak cukup diberi nafkah. Jika suaminya ini orang yang dianggap mampu, maka di dalam negara-negara Islam, pemerintahlah yang mengambil dari harta suami ini secukupnya untuk istri. Ya. Uh, ya. Jika tidak, maka istri juga boleh mengambil sekedar belanjanya dari harta suami tadi. Sebab ini ada nas. Hindun istrinya Abu Sufyan pernah wadul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, Abu Sufyan ini orang syahih. Saya ini tidak dikasih belanja cukup buat saya dan buat anak-anaknya. Tapi saya lantas saya ambil sebagian dari dia punya itu saya pakai. Iya, tidak apa-apa, boleh pakai. Sebab hak. Nah sekarang kalau istrinya begitu bengis, mampu tidak kasih belanja, istri berhak minta cerai. Sebab mensyurut itu syarat itu nafkah. Harus dipikul oleh suami. Bagaimana kita kurung satu perempuan, kita minta dia kerja di posnya, di rumah tangganya. Tidak kita beri kesempatan untuk bekerja, lalu nafkahnya juga kita tidak kasih. Itu kan boleh untuk meniadakan sikap zalim, istri berhak minta cerai. Dan bisa dicerai oleh uh, oleh si qadhi. Adapun masalah memukul maka dalam batas-batas tertentu yang tidak melukai atau yang dikatakan tidak mubarrih maka hal itu dibolehkan oleh syariat. Fadribuhun tetapi pukulan galak seperti algojo sampai istrinya luka atau apa itu diharamkan oleh syariat. Dan menurut Imam Malik dan madhab Ahmad, istri berhak minta cerai. Jadi istri itu berhak juga minta cerai. Dan oleh gazi bisa dicerai Hanya umumnya dalam persoalan nafkah, talaknya yang diturunkan atau yang dijatuhkan oleh penghulu itu termasuk talak ruj'i jadi kalau suaminya mengembalikan mengasih nafkah itu kembali menjadi istrinya lagi, termasuk rujuk kembali. Jadi eh, dan iddahnya suami itu ya iddahnya istri diberi prioritas suaminya. Jadi kalau sudah dijatuhkan oleh si pengadilan bahwa istri ditalak, dijatuhkan talaknya karena tidak diberi nafkah maka sesudah iddah eh, ke, maka kemudian suami memberikan nafkah maka sesudah iddah suami tadi diberi dispensasi untuk rujuk pada istrinya begitu sekian tidak ada Islam kecuali yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang rukun Islam yang rukun imannya enam yang rukun Islamnya lima dan ihsannya sudah jelas anta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yarak itulah Islam sisa atau selain daripada itu tidak bisa dianggap Islam dan tidak bisa dimasukkan dalam kategori Islam itu adalah bid'ah dalalah termasuk juga Islam pangestu dan lain-lainnya itu sebab ada caranya golongan-golongan tertentu mau menyisipkan Hinduisme ke dalam Islam mau menyisipkan kebatinan dan syirik-syirik yang khafi di dalam Islam itu mestinya kita bisa merasakan bahwa ini tidak betul dan ini tidak masuk dalam ajaran Islam ya bagian besar ulama bahwa suami istri yang tadinya beragama di luar Islam lalu diparingi oleh Allah hidayat kedua-duanya masuk Islam maka tajdidun nikah diharuskan jadi nikahnya ditajdidkan, diulang kembali, disegerkan kembali. Jadi, yani seperti tadi ada refreshing. Dan mudah-mudahan dengan demikian kehidupannya lebih bahagia dan lebih senang, lebih sebab ini sekarang dia lebih mantap. Nikah yang dijalankan sebelumnya tidak berdasarkan Islam. Sekarang sesudah mereka berdua memeluk agama Islam, mereka sekarang juga sampai kepada nikahnya akan diperbarui menurut ajaran Islam. Maka itu sebenarnya lebih me menentramkan hati masing-masing. Ya. Dan gadis muslimah. Pi. Ya. Saya kira saudara-saudara eh, acara tanya jawab ditutup sampai sekian saja sebab waktunya sudah ya jam 9. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini masing-masing sudah bisa mengamalkan bersama.